Inilah lafaz bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dan lafaz ini akhirnya tidak bermanfaat dalam kehidupan seorang insan apabila perintah-perintah Al-Quran tidak dia jalankan larangan-larangan Al-Quran malah itulah hobinya maka tidak akan bermanfaat untuknya firman Allah tabaraka wa taala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-quran hudan linnas inilah bahagian daripada apa yang kita utarakan tadi bahwasanya kalimat la ilaha, la ilaha illallah tidak semata-mata lafaz. Walaupun lafaz juga diinginkan. Karena tidak boleh orang yang meyakini maknanya tapi lisannya tidak mau melafazkan la ilaha illallah. Dan orang seperti ini contoh yang paling pas untuk dia adalah adalah Abu Talib. Contoh yang paling pas untuk dia adalah Abu Talib. Abu Talib meyakini kebenaran dakwah keponakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini. Akan tetapi hatinya yang telah meyakini itu kemudian tidak diucapkan dengan lidahnya. Tidak diucapkan oleh lidahnya, pun tidak bermanfaat. Maka sesungguhnya iman adalah keyakinan di hati, dilapaskan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. La ilaha illallah diyakini maknanya dengan hati, dilapaskan kalimatnya dengan lisan, diamalkan makna dan tuntutannya dengan anggota badan. Apabila ada salah satu yang terlanggar dari tiga rukun la ilaha illallah dan secara umum tiga rukun iman ini maka batal makna la ilaha illallah orang yang mengucapkannya dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya namun hatinya tidak yakin ini orang munafik ini orang orang yang meyakini dengan hatinya mengamalkan dengan anggota tubuhnya Inilah contoh Abu Talib dan yang semisal dengannya. Harta Abu Talib bahkan dijadikan sebagai pendukung dakwah Islam dan kekuasaan Abu Talib sebagai tameng untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya pun meyakini, lisannya tidak mau mengucapkan. Dan orang yang telah meyakini makna la ilaha illallah dengan hati, telah mengucapkan dengan lisan tapi pekerjaannya bertolak belakang dengan apa yang dia yakini dia dan dia ucapkan itulah yang kita bahas pada hari ini orang-orang muslim yang telah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami artinya namun anggota badannya tidak mengamalkan makna daripada la ilaha illallah itu inilah kelompok yang ketiga dan ke mereka semuanya tidak terhitung umat Islam di sisi Allah Tabaraka wa taala. Walau terhitung umat Islam di dalam perhitungan manusia. Bahkan mungkin naudzubillah semoga sih tidak tinggal dalam hidup kita bahkan mungkin bukan Islam walaupun dia bergelar ustaz. Ketika Allah tahu dia melakukan kesyirikan. Bahkan mungkin tidak muslim walaupun dia bergelar kiai haji karena Allah tahu dia tidak menjalankan makna la ilaha illallah. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Oleh karena itu, hendaklah kita mawas diri terhadap perbuatan syirik yang bisa membatalkan makna dan tuntutan daripada la ilaha illallah. Pertanyaan pertama, dan sebelum pertanyaan, saya ingin memberikan sebuah pengumuman. Insya Allah kalau tidak ada halangan, setiap hari Ahad malam setelah Isya dan setiap hari Senin malam setelah Isya itu kajian langsung dari Madinah bersama Syekh Abdul Razak Al-Badar akan di di radio kita ya insya Allah kalau tidak ada halangan terhitung hari Ahad besok dua kali dalam sepekan Ahad dan Senin setiap Ba'da Isya kajian langsung dari Madinah bersama Syamdur Razak penterjemah Ustadz Firanda langsung dari Madinah disediakan oleh Radio Roja setelah beberapa bulan dan kita akan juga menyiarkan secara langsung acara tersebut insyaallah taala mohon doanya Apakah boleh kita memakan anjing laut dan ular laut? Kalau tidak boleh bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa semua yang di laut halal? Kalau sudah ada hadis yang mengatakan yang di laut halal, untuk apa ditanya lagi? Apakah benda itu haram hanya karena namanya? Apakah benda itu haram hanya karena namanya ini anjing laut? Ya. Ini apa tadi? Ular laut. Padahal dia bukan ular, sejenis ikan. Apabila jenisnya jenis ular dan para ahli tahu mana yang jenis ikan, mana yang jenis ular, itu lain cerita. Maka seperti belut alangkah miripnya dengan ular dia, tapi dia jenisnya bukan jenis jenis ular. Allah Kadang-kadang memang timbul pertanyaan-pertanyaan yang dalam pertanyaan itu jawabannya seperti ini. Di dalam pertanyaan itu jawabannya. Nabi mengatakan al-ma'u tohu uh, al-bahru tohurun ma'uhu hilun maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal mayatnya. Selesai. Ya? Apa yang dimaksud kalau imam telah selesai membaca Al-Fatihah maka kita mengucapkan amin dan barang siapa yang perkataan aminnya ini bertepatan dengan perkataan aminnya malaikat maka dosanya akan terhapus. Ya, malaikat pun akan mengaminkan Al-Fatihahnya imam. Malaikat pun akan mengaminkan Al-Fatihah imam. Seandainya aminnya makmum seiring pengucapannya dan seiring akhirnya dengan ucapan malaikat Allah berikan fadilah Allah ampunkan dosa-dosanya. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Dalam surat Hud Allah berfirman, "Wa kana arsyu 'alal ma'." Ustaz tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat di atas dan ceritakan tentang ayat tersebut. Wa kana arsyu 'alal ma adalah arasnya Allah di atas air. Adalah arasnya Allah di atas air. Kita tahu Allah yang kita ibadati tidak berada di mana-mana. Tapi Allah yang kita ibadati ada di atas aras. Dan Allah tidak butuh aras. Yang membuat orang merasa Allah butuh aras adalah dia memikirkan Allah itu bagaikan raja. Aras artinya singgah sana. Allah memiliki aras singgah sana. Ketika makhluk memikirkan, kok Allah itu kayak raja ya, ada singgah sana. Beda. Allah adalah Allah, raja adalah raja. Raja butuh singgah sana untuk duduk di atasnya, bermegah-megah dengannya, sehingga dia bangun singgah sananya indah luar biasa, mahal luar biasa, karena dia kemuliaannya dengan arasnya. Sementara Allah tidak seperti itu hilangkan daripada kita pemahaman Allah bagaikan makhluk. Seluruh gambaran-gambaran makhluk jangan pernah gambarkan itu untuk Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah menyatakan Allah punya wajah, ketika Allah menyatakan Allah punya tangan, ketika Allah menyatakan Allah Subhanahu wa taala punya betis, ketika Allah Subhanahu wa Rasulullah menyatakan Allah punya jari jemari. Jangan lihat, jangan bayangkan apa yang terbayang oleh kita itu yang untuk Allah. Jangan. Kita adalah kita, Allah adalah Allah maka Allah memiliki aras dan Allah tidak butuh arasnya bahkan aras yang butuh kepada Allah bahkan aras yang butuh kepada Allah Allah terangkan arasnya ini berada di atas air riwayat dari Abdullah bin Mas'ud Soeh dari Abdullah bin Mas'ud jarak antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan Demikian juga antara langit pertama ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, ke enam, ke tujuh masing-masing 500 tahun perjalanan. Dan ini membatalkan perkataan Harun Yahya di dalam film dokumenternya bahwa tujuh lapis langit maksudnya lapisan pertama oksigen, lapisan kedua ozon, lapisan ketiga apa, lapisan keempat apa, yang secara ilmu falak atau ilmu astronomi mungkin lapisan itu diketahui ada tujuh. Bukan itulah yang langit Bukan itulah yang yang langit. Di atas langit yang ketujuh itu ada kursi. Allah berfirman, "Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal Kursinya Allah itu luasnya bisa mencakup langit dan bumi. Di mana posisi kursi itu? Di atas langit yang ketujuh. Jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi 500 tahun perjalanan kata Abdullah bin Mas'ud. Di atas kursi ada air. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas air ada aras, di atas aras Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Inilah makna ayat tersebut dan ucapan tadi sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini perkataan para sahabat yang hukumnya hadis. Karena Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin berbicara itu tanpa ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mendengarkan dan saya tambahkan satu lagi dalam masalah ini, mumpung sudah disebut berhubungan mudah-mudahan memiliki makna yang bisa kita petik bersama. Dunia ini sudah kita jelajahi semuanya. Udah apa belum? Udah apa belum? Belum. Jangankan dunia, Sumatera udah terjelajahi semuanya. Masih banyak hutan belantara yang belum kita masuki, betul? Pekan aja belum. Tangerang aja belum semuanya. Masih banyak yang belum kita tempuh. Bapak ke belakang itu belum pernah, saya udah pernah. Iya, iya. Saya udah pernah. Nah, ini dunia. Dunia itu besar sekali, besar menurut kita besar. Rasulullah SAW bersabda, besarnya dunia ini dibandingkan dengan besarnya langit hanya bagikan sebuah lempengan logam di padang pasir. Padahal dunia ini dua pertiganya air. Yang daratnya saja belum kita tempuh. Langit dibanding kursi seperti itu pula. Jadi bumi dibanding langit, yang langit adalah padang pasir yang luas. Langit dibandingkan kursi Allah, besarnya seperti itu pula. Langit bagikan lempengan logam di padang pasir. Dan padang pasirnya adalah apa? Kursi. Dan kursi kepada aras seperti itu pula. Maka makhluk yang paling besar adalah aras. Dan Allah lebih besar daripada aras. Allahu Akbar. Saya sering mendengarkan kalau mengucapkan salawat Nabi, maka orang yang mengucapkan salawat tersebut, maka ia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Apakah hanya mengucapkan salawat saja Ustaz? Salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya rajin ber salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan tentu salawat itu pun harus dilakukan dengan ikhlas, harus dilandasi oleh tauhid yang benar supaya salawatnya diterima. Ya, Allah Allah. Bagaimana hukumnya bila ada seorang muslim yang di masa hidupnya tidak menjalankan syariat Islam seperti tidak melaksanakan sholat fardu. Tapi di akhir hayatnya dia berhasil ditalkinkan oleh keluarganya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi di dunia tidak ada sholat fardu, tidak ada yang lain. Tapi di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah. Akhifidin, kita harapkan dia mendapatkan kebaikan. Kita harapkan dia mendapatkan saya bilang, dan ilmu yang hak ada di sisi Allah wa taala. Ilmu yang pasti di sisi Allah. Bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah karena latah. Dia tidak tahu artinya. Bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah, makna yang dari la ilaha illallah tidak tahu dia apa maknanya. Bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia adalah orang yang tidak yang selalu membatalkan makna la ilaha illallah walaupun lisannya selalu mendikirkannya kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu bisa saja. Namun kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Serahkan ilmunya kepada Allah dan kita berharap untuknya kebaikan. La ilaha illallah betul-betul taubatnya di akhir hayatnya. Bisakah orang taubat di akhir hayat? Bisa. Kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kebaikan untuknya. Karena akhir daripada kalimat terakhir dunianya adalah la ilaha illallah. Apa saja yang disunahkan dalam peresmian usaha dan toko yang sesuai dengan syariat Islam Ustaz? Tidak ada syariat Islam pernah mengatur peresmian-peresmian apapun. Kecuali peresmian pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "A'linun nikah." Iklankan nikah. Jadi nikah diiklankan. Saya sudah menikah. Dengan cara apa? Walimah. Jadi walimah itu iklan bahwa saya telah menikah. Jadi tidak ada a'linul mahallat. Iklankan kamu buka toko itu nggak ada. Ya, nggak ada. Iklankan kamu sudah buka rumah sakit itu nggak ada. Itu dunia. Tidak ada. Tidak ada sunnah apapun di situ. Allah. Kalau ataupun kita melakukannya duniawi asal tidak ada yang melanggar syariat maka sifatnya adalah dunia mubah Apakah saya boleh menggabungkan ucapan insya Allah saya dengan teman saya sedangkan teman saya tidak mengucapkan insya Allah? Apakah saya boleh menggabungkan ucapan insya Allah saya dengan teman saya sementara teman saya itu tidak mengucapkan la ilaha illallah? Misalnya, Teman saya berjanji kepada saya sedangkan ia tidak mengucapkan insya Allah. Tapi saya sendiri mengucapkan. Apakah saya boleh menggabungkan ucapan insya Allah saya dengannya supaya apabila ia tidak menempati, dia tidak berdosa. Loh bukan kita yang harus mengucapkan insya Allah kalau kita tidak berjanji. Yang berjanji dia, kita yang menerima janji, bukan kita yang mengucapkan insya Allah. Kemudian dia tidak mengucapkan, jangan kita yang mengucapkan, suruh dia mengucapkan. Ucapkanlah insya Allah. Ingatkan dia bahwa ketika berjanji harus mengucapkan insya Allah. Jangan kemudian lidah kita kita transfer kalimat itu ke hati dia. Jangan. Amalan kita, amalan kita, amalan dia, amalan dia. Ketika dia tidak ingat, ingatkan. Ketika dia tidak ingat mengucapkan insya Allah, ingat. Kul insya Allah. Katakan insya Allah saudaraku. Karena kita tidak pasti apa yang terjadi besok. Allah alam. Saya tinggal di masjid lebih kurang tiga tahun lamanya. Seiring perjalanan waktu saya mengenal sunnah dan berusaha untuk istiqomah di dalamnya. Tapi baru-baru ini saya saya konslet pemahaman dengan pengurus masjid. Pengurus masjid sudah mulai mengkritik saya. Tidak dikir bersama, tidak yasinan ke rumah-rumah. Setiap Kamis malam Jumat saya disuruh mengumumkan yasinan ke rumah-rumah tapi saya tidak mau. Lalu kata pengurus, kalau kamu tidak mau bekerja lagi, bekerja sama lagi, maka kamu cari ganti saja. Bolehkah saya mengumumkannya, tapi saya tidak ikut yasinan ke rumah-rumah? Apa yang, apa saya harus pindah saja Ustadz? Menegakkan sunnah itu berat ya Ustadz. Tolong belikan solusinya Ustadz. menegakkan sunnah berat di awal. Tekankan itu. Menegakkan sunnah memang berat, tapi beratnya di awal. Allah sengaja menjadikan itu di awal berat. Allah ingin melihat siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Siapa yang berharap ridho Allah, siapa yang tidak tahan untuk mengharapkan ridho Allah, akhirnya harus luntur kembali menghasilkan ridho manusia. Istiqomah berat, tapi di awal. Ketika kita lulus tes di awal, istiqomah itu nikmat. Sunnah itu nikmat. Dan akan membuat kita tenang. Maka hati-hati. Ketika kita ingin istiqamah di atas sunnah, rintangannya adalah manusia. Ketika kita tetap istiqamah, berarti kita mendahulukan ridho Allah di atas ridho manusia. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, kita mau istiqamah meraih ridho Allah, ternyata tidak diridhoi pengurus masjid. Akhirnya kita luntur istiqamah, berarti ridho pengurus masjid lebih daripada ridho kepada Allah. Hati-hati, di sini bahayanya datang. Adapun solusinya, maaf kalau saya lancang. Kalau hanya sekedar uang gaji dari mengurus masjid, masih bisa dicari dengan jalan lain. Betul atau tidak? Ya. Kalau memang hanya itu solusi, hanya itu problemanya, masih bisa dicari dengan jalan lain. Maka bersabarlah sebentar di sana dengan menasihati. Kalau memang rasanya tidak kuat untuk menasihati, mulailah berpikir untuk mencari usaha lain untuk mencari jalan lain. Ketika kita serius, Allah akan tunjukkan jalan biidnillahi azza wa jalla. Ustaz boleh atau tidak? Misalnya kita ingin lewat di depan orang dan kita mengulurkan tangan dan membungkuk. Sebutkan hadis dan dalilnya dan mohon dijelaskan. Nilai ujian apa? Pertama, fahami dulu bahwa adat istiadat selagi tidak melanggar syariat boleh dilakukan. Adat dan istiadat selagi tidak melanggar syariat maka adat istiadat itu boleh di, dilakukan. Selagi tidak melanggar syariat. Dan ini sebuah kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama. Al-adatu muhakkamah. Adat itu sumber hukum. Adat sumber hukum. Maka ketika di negeri kita aib seorang istri memanggil nama ke suaminya, berlakulah hukum aib itu. Dan istri akan tercela kalau panggil nama saja sama suaminya karena adat seperti itu. Sementara hal itu tidak berlaku di Arab. Karena di Arab satu hal yang biasa dan tidak aib di mata mereka bahwa suami istri manggil nama ke suaminya. Satu hal yang biasa. Di Arab, aib di Arab, laki-laki memegang bokong laki-laki. Sementara itu di kita tidak tidak aib, kita tepuk bokong. Cang. Dari mana aja? Biasa. Tapi kalau itu dilakukan di Arab, jangan coba-coba bisa kelahi. Aib di sana tidak aib di sini. Di sini aib pegang kepala orang. Aib. Di sana enggak. Malah penghormatan pegang kepala cium. pegang. Tidak aib. Adat muhakkamah. Adat sumber hukum. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dijalankan kecuali kalau sudah bertentangan dengan syariat. Pertanyaan ini adalah, mari kita lihat apakah menjulurkan tangan terus membungkuk seperti itu lewat di depan orang adalah bertentangan dengan syariat atau tidak? Di situ permasalahannya terjadi. Maka jawaban kita insya Allah adalah yang kita yakini. Kalau bungkuknya sedikit, tidak menyamai ruku, tidak apa-apa. Tapi kalau bungkuknya sudah seperti orang ruku, bahkan lebih daripada ruku jangan. Karena itu penghormatan yang berlebihan kepada manusia. Termasuk anak-anak kita yang latihan kempo dan semacamnya. Lalu ruku kepada pelatih. Kebiasaan tapi sudah melanggar ketentuan syariat. Ruku dan sujud itu untuk Allah tabaraka wa taala. Seperti adat sebagian saudara kita di negeri seberang, seberang pulau. Sungkeman. Sedikit saja lagi tinggal ruku, sujud dia sudah. Bahkan sampai ada yang sujud di kaki orang tuanya. Itu haram dilakukan kepada manusia. Ini kan adat betul, tapi sudah bertentangan dengan syariat Islam. Begitu. Jadi hukum asalnya adalah adat itu hukum. Dengan ketentuan dia tidak melanggar syariat Islam. Maka berjalan di depan orang tadi adalah suatu hal yang baik kita minta izin, ada gerakan, tapi jangan kemudian harus sampai ruku pula lewatnya gitu. Jangan. Turun sedikit tangan kita dan ada orang sok sunnah. Hmm. Sengaja ada orang-orang mulia di depannya dia lewat malah dadanya dibusungkan. Tujuannya adalah saya tidak mau ruku dan tidak sujud kepada manusia, tapi dia terkena yang lain. Terkena adab kurang ajar. Hati-hati. Kadang-kadang syaitan menyuruh kita menjadi pahlawan, padahal yang kita lakukan itu bukan pahlawan. Kadang-kadang syaitan menyuruh kita menjadi menjadi orang yang betul-betul istiqomah di atas sunnah, padahal sudah berlebihan masuk ke dalam hulu berlebihan masuk dalam tanattu' tanattu' itu sama dengan hulu artinya berlebihan dalam beragama Rasulullah bersabda halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un hancur orang dalam beragama berlebihan hancur orang yang beragamanya berlebihan hancur orang yang beragamanya berlebihan berlebihan maksudnya berlebihan dalam takaran agama Islam jadi nggak boleh orang orang orang muda di depannya ada orang-orang hormat, dia memusungkan dada pula berjalan. Walaupun di dalam niatnya adalah tidak mau seperti itu. Tidakkah kita bisa mencari solusi yang lebih aman? Turun badan sedikit atau permisi Pak ngomong gini kan tangan tangan gini kan ada masalah kan? Kenapa tidak? Kenapa harus membusungkan dada jalannya? Begitu. Wallah. Apakah melamar sebuah pekerjaan dengan jabatan tertentu mengajukan lamaran tersebut termasuk dalam istilah meminta jabatan misalnya menjalani suatu ujian untuk dapat dipromosikan di jabatan tertentu. Seandainya jabatan itu adalah di pemerintahan, ya. Seandainya jabatan itu adalah di pemerintahan, ya karena itu yang terlarang sebenarnya. Tapi kalau jabatan itu di perusahaan, ya, di sebuah lembaga swasta atau di sebuah sekolah yang bukan mengurus rakyat dalam arti kata rakyat kepemimpinan yang yang kita maksud. Jadi yang tidak boleh diminta-minta itu adalah yang tadi. Allah Allah. Adakah batasan-batasan terbaik berbaik sangka? Adakah batasan-batasan berbaik sangka terhadap seorang muslim Bagaimana apabila pekerjaan orang tersebut adalah seorang pemelihara atau seorang pemerintah atau penyidik di kepolisian yang menuntut untuk mencurigai dan membutuhkan kecurigaan segala sesuatu letakkan pada tempatnya kalau orang penyelidik disuruh berbaik sangka terus nggak selesai penyelidikan ya kan letakkan pada tempatnya, letakkan pada tempatnya. Kalau sudah penyelidik, ya tugasnya mencari detail, bahkan mencari pertanyaan-pertanyaan itu di di diacak, di, diulang-ulang supaya melihat kejujuran seseorang. Itu penyelidikan. Ya. Maka ini bukan bukan jalur itu. Tapi jalur bersangka berbaik sangka secara umum ya secara umum kepada kaum muslimin dan yang lainnya tidak dalam tugas-tugas seperti ini, maka harus berbaik sangka. Pertama di dalam agama Islam, jangan cari kesalahan. Pertama itu dulu. Kedua, apabila nampak kesalahan itu, padahal kita tidak ingin nampak kesalahan dari saudara kita, tapi nampak dia membuat kesalahan terjadi dia melakukan kesalahan kepada kita padahal kita tidak ingin melihatnya dan dan merasakannya buat cari uzur untuk dirinya. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, mungkin begini. La tadhunnanna bi akhika su'an wa anta tajidalahu mahmala. Kalau tidak khilaf kalimat, kalimat ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jangan engkau bersangka buruk kepada saudaramu sementara engkau masih mungkin mencari untuknya jalan keluar kemungkinan dia seperti ini, kemungkinan begini, Begitu. Dalam riwayat lain, perkataan para ulama, apabila saudaramu bersalah, carikan untuknya 70 uzur. 70 uzur, nggak sedikit itu. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Tidak seperti yang dibisikkan setan kepada kita. Dia begitu, ngapain dia begitu? Pasti maksudnya nyinggir kita. Tuh, Salah. Kok dia begitu ya? Kok dia nggak negur ya? Kok lewat depan kita nggak bunyikan klakson? Ada apa ya orang ini? Kenapa dia marah? ilah ilah Allah Cuman nggak bunyikan klakson, mungkin dia nggak lihat anda dari situ. Ini syaitan. Syaitan membuai. agar kemudian terjadi syahna hati yang tidak baik. Kok kalau dia libur nggak datang ke rumah saya ya? Ada apa dia ini? Kenapa dia benci sama saya? Mungkin dia sibuk Mungkin dia punya urusan yang lebih penting. Kenapa harus tiap dia libur harus ke rumah kita? Saya kenal orang itu. Dia kemarin ke baru Kenapa dia nggak singgah tempat saya ya? Ada apa? Apa? Emang saya ini dipandang apa sih? Nah, lihat. Ini nggak benar. Ini bisikan setan. Nggak boleh seperti itu. Carikan untuknya utur. Itulah husnul Apa kita aman? Pertama, yang saya katakan sebelum husnuzon yang pertama jangan suka mendengar kesalahan orang ini na'udzubillah ya dan kita harus menasihati diri kita sendiri dan rekan kawan kita kadang-kadang sudah berbicara masalah rumah tangga orang senang duduk di situ senang duduk di situ kalau sudah bicara aib orang itu majlis itu enjoy dua jam nggak boleh nggak benar harus ada di antara kita ketika pembicaraan sudah mengarah kepada pembicaraan orang harus ada yang mengingatkan ini nggak boleh Afi ini nggak boleh saudaraku di dalam Al-Quran dilarang jangan dilanjutkan atau ambil jalan tengah saya nggak mau ucapkan tapi enak dengarnya tapi saya jaga mulut nggak boleh walau mendengar duduk bersama majelisnya pembuat dosa walaupun tidak berbuat yang sama adalah dosa fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Kalau memang suatu saat setan membuat Anda lupa bahwa itu maksiat. Jangan lagi duduk bersama orang zalim ketika kamu sudah ingat itu maksiat. Berarti duduknya kita bersama orang berbuat zalim adalah kezaliman dan dosa. Walau kita tidak berbuat, hanya duduk saja. Itu ayat Al-Qur'an sering. Dalam hal makanan, bagaimanakah kaedah yang gampang biar kita di satu sisi bersifat warok dan sisi yang lain tidak mempersulit diri? Di mana kondisi sekarang banyak makanan yang syubhat. Bisa dijelaskan kembali hadis Aisyah tadi? Syubhat kenapa? Kalau syubhatnya karena kabar burung. Syubhatnya karena kabar burung maka kabar burung tidak boleh dijadikan hukum. Sumber hukum. Apa contoh? Contohnya, jangan makan di situ. Mereka sembelihnya nggak pakai nama Allah. Kita tidak tahu persis hanya kabar burung berda. Bukan bahagian daripada wara meninggalkan makan itu sementara tidak pasti mereka baca bismillah, mereka meninggalkan bismillah. Bukan bahagian daripada wara hukum tidak boleh berganti sampai datang keyakinan yang jelas bahwa telah terjadi penyelewengan syariat. Di sini ada kaidah juga. Al yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak boleh dihapuskan karena keraguan. Yakin boleh dihapus dengan yakin. Tapi yakin dengan ragu tidak. Ini muslim saya yakin dia muslim. Dia menyembelih tapi saya ragu dia baca bismillah apa enggak nih. Enggak boleh keraguan itu menghilangkan yakin bahwa dia muslim. Kalau dia muslim lebih yakin, maka dia baca bismillah karena dia mus muslim. Sampai kita benar-benar tahu dan menyaksikan dan paham betul bahwa mereka memang sengaja untuk tidak tidak boleh baca basmalah atau mereka langsung masukkan ke dalam alat hidup-hidup kemudian sudah alat yang memainkan perannya Sampai kita yakin kepada titik itu baru kemudian kita tinggalkan itu. Jadi hati-hati. Kalau hanya sekedar kabar burung, maka kabar burung adalah kabar syak. Kabar yang tidak pasti. Di dalamnya ada keraguan-raguan. Kecuali yang menerangkan kepada kita itu manajer perusahaan itu, perusahaan makanan itu misalnya. Dia yang menerangkan kepada kita. Dan kita tahu akan kejujurannya ya sudah tinggalkan. Sudah sampai kita kepada titik yakin bahwa masalah ini tidak benar lagi. Contoh, abon yang dijual atas nama merek itu, itu nggak pernah baca bismillah. Itu langsung dimasukkan saja langsung sama kulit-kulitnya langsung jadi abon. Misalnya, yakin kita yang ngomongnya adalah pelaksana-pelaksana tersebut. Kalau tidak yakin, tidak ada informasi yang jelas, dia daging sapi, baca bismillah makan, selesai. Wallahu a'lam. Apa boleh meminjamkan uang yang jumlahnya seperempat dari nilai barang yang kita tinggalkan di tempat meminjam? Apa boleh meminjam uang yang jumlahnya seperempat dari nilai barang yang kita tinggalkan di tempat meminjam? Pinjam dua juta juta ratus digadaikan sesuatu dengan nilai sepuluh juta, gitu. Boleh, kenapa tidak? Boleh. Pinjam tinggalkan uang, tinggalkan gadaian dengan harga 10 juta, pinjam 20 juta. Asal yang meminjamkan mau? Boleh. Kenapa tidak? Ini muamalah dunia tergantung ridho. Allah Apa boleh kita berdagang dan menjual barang-barang variasi mobil? Apa yang membuatnya tidak boleh? Variasi mobil. Kecuali variasi mobil itu gambar-gambar yang nggak benar gitu. Itu ya, jangan jual. Tapi kalau variasinya adalah tangganya, lampu-lampunya, kemudian sayap belakangnya, kemudian bumper depannya, kemudian talang airnya, kemudian di atasnya, kemudian tempat atasnya, apa yang membuatnya haram. Tidak ada. Wallahu alam. Ya. Tip mobil. Kalau di sini variasi. Kalau variasi lebih kepada umum. Lebih kepada kepada umum. Adapun kalau kalau tip tip mobil maka hukum asal barang itu boleh. Hukum asal barangnya barang boleh. Sama dengan jual mikrofon. Hukum asal barangnya boleh. Tergantung siapa yang menggunakan. Kalau mikrofon ini digunakan di masjid, dia menjadi barang yang bermanfaat dan baik. Kalau mikrofon ini digunakan di karaoke, dia menjadi barang yang tidak baik. Tergantung sama dengan penjual pisau. Pisau barang yang hukum asalnya boleh. Kalau digunakan untuk menyembelih ayam, bismillah, dia berpahala. Kalau digunakan untuk menyembelih manusia, walau baca bismillah, berdosa. Jadi hukum asalnya barangnya boleh. Hukum asalnya boleh. Itu perlu kita ketahui dulu. Bahwa tek bukanlah haram karena barangnya. Tek tidak sama dengan khamar menjual khamar haram, menjual vape barang halal. Bisa dipahami bedanya? Baik. Namun permasalahan berikutnya adalah mayoritas pengguna tag mobil, mayoritas pengguna tag mobil adalah untuk musik. Maka dalam masalah ini bab warok datang. Bab warok datang. Apabila orang yang kita lihat, ah ini penggemar musik ini, jangan jual tape sama dia. jangan jual tape. Ini kayak kayaknya ini penggemar itu. Apalagi kalau di kalau di di depan bajunya sudah ada gambar-gambar artis misalnya, atau mobilnya sudah audionya sudah besar, sudah di belakang di belakang bagian belakang itu, di kursi belakang sudah habis, audio semuanya. Semuanya speaker. Enggak ada yang pengajian gitu-gituan. Iya kan? Ini sudah mencurigakan ini. Jangan jual teh. Pak, ini dia ini. Tempat lain mungkin ada, Pak. Warak. Di sini pintu warak datang. Allah ada Adapun variasi secara umum halal. Allah. Bagaimana kalau jumlah zikir yang sudah ditentukan jumlahnya pada saat zikir kita lupa jumlahnya, lalu kita tambah saja jumlahnya sehingga cukup? Tadi katanya lupa. Kok bisa sampai cukup? Diulang lagi ada masalah. Diulang lagi. Atau yang kita ambil angka yakin. Tadi rasanya sudah 33, tapi yang berikutnya lupa. Diulang lagi yang ke nomor 34. Insya Allah tidak apa-apa. Allah Bagaimana cara mengendalikan marah dan amalan apa yang harus dilakukan? Gampang mengendalikan marah. Dengan cara jangan marah. Tahu kita kenapa kita terpancing marah? Karena keriboan kita terhadap takdir Allah belum matang. Kita nggak ridho dengan takdir Allah yang berlaku. Makanya kita marah. Kita nggak terima. Gelas pecah. Guci pecah. Baru beli 50 juta dari Hongkong lagi. Gak terima kita barang itu pecah. Ketika itu kita marah. Maka marahnya manusia dalam hal dunia tepiskan syariat syariat hukumnya berbeda itu karena dia tidak terima Allah telah mentakdirkan di dalam lauhul mahfuz hal itu terjadi maka ketika kerinduan seorang insan kepada seluruh keputusan Allah telah sampai kepada titik yang benar dia tidak akan marah soal dunia maka yang harus dihasilkan untuk mengedam marah, meredam marah, perdalam ilmu tentang qada dan qadar. Perdalam perkuat amalan tentang keridoan kita terhadap seluruh yang diputuskan Allah. Hari uh, hari ini Allah putuskan Na'udzubillah semoga tidak terjadi yang pinjam mobil kita tabrakan. Walaupun kita marah puncaknya sampai ke langit yang ketujuh, yang namanya mobil nggak bisa bagus lagi. Betul tidak? Marah kita, emosi kita, kita tinju kawan kita, patah rahangnya. Apakah mobil kita baik lagi? Dua jadi kenaknya kita. Sudah memperbaiki mobil, memperbaiki rahang kawan lagi. Tuh, lihat. Berkata Anas bin Malik. Sepuluh tahun saya membantu di rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah saya melihat Rasul itu marah. Seandainya saya dimarahi oleh salah seorang yang ada, Rasulullah menasihatinya dengan mengatakan, Innahu lauqudir shayun kana. Sesungguhnya kalau Allah telah takdirkan sesuatu, pasti terjadi. Nggak bisa dihalang-halangi. Kalau kejadian sudah terjadi, itu Allah mentakdirkannya walaupun karena kelalaian manusia, tapi yakini bahwa Allah yang mentakdirkannya. Karena ada juga manusia lalai tapi tidak terjadi, betul tidak? Ada orang main SMS tabrakan, ada juga orang main SMS ngebut, nggak tabrakan. Begitu Allah mentakdirkannya. Lihat, dalam ungkapan lain Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah sebuah perbuatan yang saya salah melakukannya. Rasulullah bilang, kok itu yang kamu kerjakan? Kenapa itu yang kamu lakukan? Tidak pernah sebuah perbuatan yang harus saya buat, tidak saya buat. Rasulullah bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak buat itu? Eh, tidak pernah. Berkata Anas bin Malik, pernah Rasulullah menyuruh saya untuk pergi ke sebuah tempat. Saya mengatakan, enggak, saya enggak mau pergi. Padahal di hati saya saya mau pergi. Tapi saya bantah. Anas bin Malik kecil bersama Rasul. Kecil bersama Rasul. Dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, gunakan dia untuk kebutuhan engkau wahai Rasul. Jadi kecil bukan orang besar. Orang besar mengucapkan itu nggak boleh kepada Rasul. Saya tidak mau pergi. Disuruh Rasulullah pergi sebuah tempat, Saya nggak mau ke tanah. Radiyallahu an. Tapi di halam hati saya, saya saya mau. Maka saya pun pergi ke tempat itu. Kemudian saya bertemu dengan anak-anak. Oh, namanya anak-anak, melihat anak-anak. Saya berdiri di situ. Sampai terasa Rasulullah sudah di belakang saya. Jadi ketika Anas bin Malik nggak mau, Rasulullah yang pergi. Pembantu nggak mau, Rasulullah yang pergi. Coba lihat tuh. Dan dijadikan mainan oleh Rasulullah akhirnya. Diam-diam di belakang Rasulullah, di belakang Anas bin Malik. Ketika ketahuan dia juga mau pergi ke sana, kan jadi memori tidak marah. Gitu. Suatu hari Rasulullah SAW makan bersama dua orang istrinya, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhumah. Tiba-tiba terjadi pembicaraan, Aisyah marah dan mengambil makanan dilumurkan di wajahnya Hafsah. Rasulullah nggak marah. Rasulullah menjadikan itu bahan lelucon. Langsung Rasulullah bangkit bergerak menutup pintu. Balas Hafsah, balas, balas, balas. Akhirnya terjadi aksi tawa tawa. Padahal kalau dilanjutkan itu, dilanjutkan itu bermasalah. Tapi Rasulullah cermat. Rasulullah malah menjadikan itu ban. Akhirnya mereka tertawa di majlis itu. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun ilmu kita dengan ridho, ridho kita dengan takdir Allah pasti tidak mungkin sampai kepada jenjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wajar-wajar kalau kita kemudian satu saat marah. Karena memang sedang alfa tentang ridho itu timbul marah. Wajar manusia maka ada satu bab yang terpuji dalam agama Islam, nama bab itu kazmul ghaiz. Menahan emosi. Jadi menahan emosi bukan sabar. Sabar itu tidak emosi. Sabar itu adalah tidak emosi. Kalbul ghaiz, menahan ghaiz, menahan amarah itu pintu lain, bab lain, kebaikan lain. Yang tidak sama dengan kebaikan dengan pintu sabar. Sabar punya bab tersendiri, kazmul ghaiz, menahan amarah punya bab tersendiri. Sabar bagus banyak kita lakukan. Menahan amarah jangan terlalu sering karena tensi darah akan naik. Tensi darahnya akan naik. Kalau rajin-rajin menahan emosi. Maka jalan yang terbaik jangan emosi terima keputusan Allah apa adanya. Karena marah itu kata orang Arab al-ghadabu awaluhu junudun wa akhiruhu nadamun. Marah itu di awalnya gila, di akhirnya penyesalan. Maka lihat orang marah itu kayak orang gila. Anak yang disayangnya dijewernya kuat-kuat. Kalau patah telinga anak itu gimana? Menyesal. Jadi caranya adalah perdalam ilmu takdir. Perdalam pengamalan terhadap takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam doa-doa beliau kepada Allah. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku anak, aku hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba wanitamu, seluruh urusanku ada di sisimu. Seluruh keputusanmu berlaku dalam hidupku dan semuanya adil. Harus sampai kepada titik itu. Ketika Allah mendatangkan musibah, Allah ingin mendatangkan kebaikan kepada kita dengan syarat kita sabar. Dan sabar itu tidak protes dengan keputusan Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang mencintai seorang muslim atau muslimah karena Allah? Luar biasa hebat. Seseorang mencintai orang lain karena Allah, karena Allah. Dan itu adalah bagian daripada keimanan. Mencintai orang lain hanya karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila tiga hal itu ada pada seseorang, ia akan merasakan indahnya iman dan manisnya iman. Jadi iman punya rasa manis. Pertama, Allah wa rasuluhu ahabu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari yang lain. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la Dia mencintai seseorang, tidak ada yang membuat dia cinta pada seseorang itu kecuali karena hanya Allah, karena Allah. Orang ini baik, orang ini wara, orang ini saleh, orang ini berilmu, orang ini hanya karena Allah. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia apa-apa. Bahkan orang miskin pun lebih dia cintai kalau itu lebih bertakwa kepada Allah dibanding orang orang kaya. Allah a'lam. Tapi jangan diselewengkan. Ya. Saya cinta kamu karena Allah, padahal cintanya karena tampang. Nggak boleh. Karena Allah. Betul-betul karena Allah. Jika memasang ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan pada kertas sebagai jimat di rumah sebenarnya tidak berfaedah Rasulullah tidak pernah melakukan. Pertanyaannya, apakah perbuatan tersebut menimbulkan dosa? Apakah dosanya sepanjang benda tersebut terpasang? Apabila seseorang melakukan hal tersebut, maka dia telah melakukan hal yang tidak ada dalam agama Islam. Apabila dia tidak tahu, mudah-mudahan dia mendapatkan udur dengan ketidaktahuannya. Tapi kalau dia sudah diberitahu dan tidak mau melakukannya dia berdosa. Selagi barang itu terpajang di situ. Wallahu Ustadz, Ustaz, apakah aras Allah ada malaikat-malaikat yang menopangnya dan sebutkan juga berapa malaikat yang menopangnya? Ada. Malaikat Allah itu dijaga, di, di, di, dipikul oleh malaikat. Dipikul oleh malaikat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma dan yang memikul aras Allah pada hari kiamat nanti adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya delapan orang. Jadi lihat yang sebesar itu, gambaran yang telah kita gambarkan tadi dari hadis Nabi Muhammad, aras yang luar biasa hanya dipikul oleh berapa orang malaikat? Delapan orang malaikat. Berarti kekuatan malaikat tenaganya luar biasa. Kenapa tidak? Bagaimana tidak luar biasa jumlah malaikat e, yang 8 itu memikul arash? Rasulullah bersabda, "Udina li anatakan atakallama fi hamalatil arash." Telah diizinkan untukku berbicara tentang hamalatul arash, malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udunai ila atiqihi masirati mi'ati sana jarak antara lemak di telinganya ke pundaknya perjalanan 700 tahun. Dan di akhirat sesuai dengan nas Al-Qur'an, jumlah malaikat itu berapa? 8. Dan telah datang riwayat yang sahih kalau tidak khilaf di, di, di riwayat Imam Ahmad bahwa jumlah malaikat pemikul aras di dunia hanya empat orang. Kalau di, di akhirat delapan. Kalau di dunia empat. Dan ini pernah di majelisnya Syekh Ibrahim ar di hafizahullah dibahas permasalahan ini. Ya, wallahu taala alam. Apa manfaatnya Rasulullah berbicara malaikat hamatul Arsh yang seperti itu besarnya dan kuatnya? manfaatnya bagi kita. Malaikat aja sebesar itu, sekuat itu, taat kepada Allah. Kita yang kerdil, kecil, mungil, nggak punya apa-apa, miskin, masih berbuat maksiat. Hah? Kita aja naik sedikit pakai pesawat ke atas. Jarak sekian kilo, 10 kilo di atas, 10 kilometer di atas kita. Itu manusia kita, kita ini udah nggak melihat manusia lagi. Betul nggak? itu baru 10 kilo di atas. Bayangkan tingginya malaikat. Pemikul arus. Bayangkan malaikat Jibril yang ketika dilihat oleh Rasulullah SAW dengan postur yang sesungguhnya. Postur tubuh malaikat Jibril itu menutup seluruh cakrawala yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Semua yang dilihat di langit itu tidak ada lagi kelihatan. Semuanya badan malaikat itu. Badan malaikat Jibril. Besar. Kuat. Di Punya kekuatan yang luar biasa. Inda rabbik. Inda dil arsy makin. Malaikat Jibril kuat. Postur tubuhnya luas, besar. Tapi patuh, taat, tidak berani berbuat maksiat. Kita sudahlah mungil, kecil, kerdil, bakhil. Itu salah satu manfaat belajar ilmu tentang malaikat. Bagaimana Ustadz kalau kita bisa masuk surga dan di surga luasnya langit dan bumi? Yang saya tanyakan, apakah di surga itu diperuntukkan untuk seseorang satu atau untuk semua manusia yang luasnya seluas langit dan bumi? Soal apakah berapa luas yang Allah berikan kepada kita di surga, Allah yang tahu. Tapi Allah menyebutkan bahwa surga itu luas adalah langit dan dan bumi. Dan kita telah riwayatkan hadis, sebutkan hadis tadi dalam riwayat bahwa bumi ini hanya lempengan logam kecil dibandingkan langit. Berarti surga itu luas sekali. Jadi surga itu luasnya adalah luas langit dan bumi. Berapa yang diberikan kepada kita, Allah yang akan mengaturnya. Dan hendaklah kita ketika mencari surga, cari yang paling maksimal, oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wasayujannabuhal atqa dan akan terhindar dari neraka alias masuk surga orang-orang yang paling bertakwa. Kenapa disebut orang yang paling bertakwa? Karena orang yang akan mencapai surga adalah orang yang haus untuk mencapai takwa yang paling hebat. Itu ciri-ciri penduduk surga. Dalam bertakwa dia ingin paling maksimal dalam takwa. Yang paling bisa dia lakukan. Dan ini membantah sebahagian cara orang berpandang sekarang. Ah, bagi saya mah yang penting masuk surga walau di emperannya aja. Ah, bagi saya sah, yang penting saya masuk surga walau cuma di emperan. Anda kalau begitu, Anda tidak akan pernah masuk surga selamanya karena di surga nggak ada emperan. Kalau begitu cara Anda berpandangan, Anda tidak akan pernah masuk surga. Karena di, di surga nggak ada emperan. Nggak ada emperan di surga Allah Taala. Ini jebakan syaitan. Udahlah taat-taat betul. Yang penting kan cuma masuk surga. Udah sholat udah. Jebakan syaitan. Padahal di dunia dia tidak mau begitu. Di dunia dia ingin mencapai yang paling tinggi. Betul tidak? Udahlah yang penting kerja walau gaji cuma 200 ribu sebulan nggak apa-apa yang penting kerja. Kita akan bilang apa? Goblok kamu. Dunia kita tidak bisa terima. Yang penting kerja walaupun gaji cuma 100 ribu sebulan. Yang penting kita ada kerja. Goblok. Tapi bagaimana kita bisa menyatakan yang penting masuk surga yang walaupun hanya di emperan nggak apa-apa. Dari mana datangnya? Ya, maka kita katakan surga tidak ada emperan. Dia harus diraih dengan ketakwaan. Dan ciri orang-orang yang akan masuk surga orang yang maksimal dalam menjalankan ketakwaan tersebut. Ustaz, jenis jenggot saya lebat dan saya sering diejek oleh teman-teman kantor bahwa jenggot itu hanya untuk orang Arab. Bolehkah saya rapikan, mengurangi dan memotong sedikit? Boleh dikurangi dengan syarat panjang jenggot itu telah melebihi satu genggaman Anda. Pegang satu genggaman, selebihnya boleh dirapikan. Tapi belum satu genggaman, jangan. Soal kemudian diejek kayak orang Arab, Tinggal kita balas saja. Iya, karena nabi saya orang Arab, nabi saya berjenggot. Udah. Kamu nabi kamu siapa? Tinggal balas-balas gitu. Kalau memang kawan ya. Kalau memang kawan main-main main apa namanya? Main balas-balas kata gitu. Memang orang Arab berjenggot, nabi saya juga berjenggot. Maka saya ikut nabinya. Nabi kamu berjenggot apa enggak? Bilang. Mungkin dia punya nabi yang berbeda dengan nabi kita. Hah? tinggal pandai memainkan kata. Kalau itu teman, tapi kalau bos jangan. Nah, setiap orang punya kedudukan, punya cara berbicara dengan mereka. Likulli mak maqamin maqal. Setiap tempat ada ada ada pembicaraan. Tidak semua pembicaraan harus diucapkan di setiap tempat. Tergantung orang. Rasulullah bersabda anzilun sama manazilahum. Perbuatlah berbuatlah kepada orang sesuai dengan kedudukannya. Kalau teman bergurau ya seperti tadi yang saya ajarkan. Ya, tapi kalau saya sama bos jangan. Ya kalau teman-teman berusaha ini pertanyaan teman tadi. Kalau dia bergurau seperti itu tinggal gitu aja. Memang iya saya meniru orang Arab yang yang saya tiru itu bukan orang Arab sembarangan, orang Arab yang menjadi nabi karena nabi saya berjenggot. Kira-kira kamu ikuti nabi yang mana ya? Bingung dia jawab tuh. Jadi orang muslim itu harus menjadi orang yang juga di samping kita berilmu, kita tahu bagaimana cara berbicara dengan orang. Ya, pelajari cara berbicara. Dan jangan apa namanya? Dan dan dan dan nasihat saya kepada kaum muslimin, kalau orang mengalahkan kita dengan logika, membantah kita dengan logika, jangan lawan dengan hadis. Jangan lawan dengan Al-Qur'an. Karena orang-orang seperti ini itu biasanya hadis dan Al-Quran bagi dia tidak memiliki peran apapun di dadanya. Saya dipahami? Kalau dia beriman dengan kitabullah, beriman dengan hadis-hadis Rasulullah, dia tidak akan mengucapkan kalimat ini. Dia hanya memainkan logikanya untuk me menyudutkan kita. Lawan dengan logika. Kalahkan logika berpikirnya. Pojokkan dia dengan logika juga. Maka logika dilawan dengan logika. Logika yang salah dilawan dengan logika yang benar. Dan pasti logika yang benar mengalahkan logika yang salah. Itu pasti. Seperti yang tadi. Saya berjenggot lebat. Dikatakan itu kayak orang Arab. Hanya untuk orang Arab. Ya memang untuk orang Arab. Nabi saya. Dan saya mencontoh Nabi saya yang berjenggot. Kamu contoh Nabi yang mana? Itu kan logika lawan lawan logika dan para nabi dan para rasul paling pandai menempatkan kata yang paling tepat di setiap tempat. Sehingga kaum Nabi Nuh mengatakan, "Ya Nuh, qad jadaltana fa'aktar tajidalana." Kamu paling pandai berdebat dengan kami. Dan kamu telah banyak mendebat kami. Sebenarnya bukan debat, Nabi Nuh menerangkan yang hak kepada mereka. Maka kalimat ini juga sering dilakukan oleh orang-orang yang batil kepada ahlul hak. Jangan ngomong sama mereka, mereka pandai ngomong aja. Bukan sebenarnya bukan pandai ngomong atau tidak pandai ngomong, kita menyatakan yang hak yang membuat mereka kalah. Dan kita bukan ingin menang, tapi kita ingin memenangkan yang yang hak. Kalau mereka punya yang hak, pasti kita yang kalah. Kalau mereka yang punya hak, dan kalau kita tahu bahwa pendapat kita lemah, yang kuat pendapat mereka, wajib bagi kita meninggalkan pendapat kita pindah kepada pendapat mereka. Cuman karena selama ini ketika berdiskusi kalah terus, sehingga akhirnya mereka ambil sebuah jalan pintas, jangan ngomong sama mereka, mereka pandai berdebat. Bukan soal pandai itu tidak pandai. Soal hak atau batin. Bahkan ada sekelompok orang-orang yang mewanti-wanti pengikutnya untuk tidak diskusi sama ahlu sunnah dengan mengatakan mereka itu pandai bicara karena memakai seluruh hadis. Pokoknya hadis apa aja yang sama mereka, mereka pakai. Kalau kita kan kita pilih-pilih yang sesuai kita buat, yang kita amalkan, yang tidak tidak. Kalau mereka pokoknya hadis apapun mereka pakai itu untuk mereka. Yang penting mendukung pendapat mereka. Sampai begitu. Padahal realitas membuktikan mereka lah yang tidak peduli kepada hadis sampai begitu mendoktrin pengikutnya supaya tidak mendengarkan dakwah yang hak. Hati-hati. Jadi sekali lagi, logika dilawan dulu dengan logika. Ada ibu-ibu bilang, "Ustaz, kenapa di hadis Nabi itu wanita lebih abdul sholat di rumah? Padahal saya lebih khusyuk sholat di masjid." Saya lawan dengan ini logika sudah. Hadis sudah berbicara, dia ingin membantah juga. Berarti logika mengalahkan hadis. Kita lawan dengan logika. Bu, sepengetahuan saya bu, orang mencari khusyuk itu di tempat yang sunyi, bukan di tempat orang ramai. Betul atau tidak? Orang mencari kekhusyukan di mana? Di tempat yang sunyi kan? Bersunyi-sunyi kita, berlengang-lengang kita, disitulah kita merasakan kekhusyukan dan ketenangan. Betul tidak? Kok malah ibu mendapatkan khusyuk di tempat orang ramai, di tempat sunyi di rumah tidak dapat kekhusyukan? Apa nggak salah itu? Bingung dia jawabnya. Bingung dia jawabnya. Ini ini yang saya maksud. Ada orang yang di dalam hatinya ketaatan kepada Al-Quran dan Hadis itu sangat kurang. Sehingga logikanya lebih dia kedepankan dibanding hadis. Lawan dulu logikanya. KO kan logikanya, baru masukkan Al-Quran dan hadis. Baru masukkan Al-Quran. Insya Allah itu bermanfaat. Tapi kalau kita paksakan Al-Quran, dia sudah jelas tidak tidak punya keimanan yang cocok dengan yang pas untuk Al-Quran dan hadis. Kita paksakan juga kita bertempur dengan Al-Quran dan hadis. Akhirnya Al-Quran dan kita bacakan, dia tidak tidak yakin. Ah itu kan Al-Quran, itu kan hadis. Tapi saya mengalami hal yang berbeda. Seandainya dia tahu keimanan kepada Al-Quran dan hadis bagaimana, dia tidak akan bertanya dengan cara seperti ini. Maka kalahkan logikanya. Setelah logikanya kalah, jatuh, baru masukkan Al-Quran dan hadis. Di situ dia akan merasa Al-Quran dan hadis sesuai dengan logika yang benar. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan untuk kita memahami agama yang hak dan mengamalkannya datang membuat kita menjadi orang yang dekat kepada Allah dan memaksimalkan tauhid dan memaksimalkan lagi daripada syirik. Sungguh tauhid menjalankan tauhid dan lari daripada syirik itulah pondasi agama yang paling kokoh. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah, berarti yang pertama syirik, yang kedua tauhid faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.